Alhamdulillah wa biidznillah jalla wa ala pada malam yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini kita kembali berkumpul dalam melanjutkan majlis kita majalisul ilm yang insyaallah taala sebagaimana pada jadwal yang tertulis yaitu pembahasan kita terkait dengan hubungan suami istri atau pondasi hubungan yang erat di dalam sebuah rumah tangga. Nah, maka insyaallah taala pada waktu yang singkat ini yang bainal maghrib wal isya kemudian kita lanjutkan insyaallah ba'da salatul fajar dengan pembahasan yang sama maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyampaikan poin-poin yang penting, yang terpenting kemudian yang penting berikutnya terkait dengan pondasi atau hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Nah, bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang dilandasi di atas mawaddah warahmah yaitu dalam kebahagiaan dalam kasih dan sayang barakallahu fikum maka insyaallah taala kita akan membacakan kitab yang terkait dengan atau salah satu kitab kecil yang terkait dengan pembahasan tersebut yaitu kitab silsilah taujihat as-salafiyah yaitu salah satu kitab yang dimuat oleh seorang syekh salafi dari negeri Aljazair yang semua kita insyaallah mengenalnya dan biasa mendengarkan nama beliau yaitu Abu Abdul Iz, Abu Abdul Muiz Muhammad Ali Farqus hafizanallah wa iyyah. Naam, beliau memuat salah satu pembahasan dalam silsilah taujihat salafiyah yaitu kitab Al-Mu'in fi Bayan Hukuk Az-Zawjain yaitu sesuatu yang membantu atau menolong seseorang muslim muslimah di dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Nah, maka barakallahu fikum dalam kitab beliau tersebut membagi menjadi tiga bagian. Nah, menjadi tiga fasal Fasal yang pertama atau yang beliau istilahkan dengan mihwar. Fasal yang pertama beliau menjelaskan tentang hak suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suaminya. Kemudian yang kedua beliau menjelaskan sebaliknya hak istri terhadap suami atau kewajiban suami terhadap istrinya. Dan yang ketiga, beliau menjelaskan al hukuk al-mushtarakah bainahuma, yaitu hak-hak yang bergabung atau berkumpul, hak bersama antara suami istri. Nah, demikian barakallahu fikum secara global dari isi kitab ini dan kita akan memulai insya Allah taala karena waktu yang terbatas langsung kepada fasal yang ketiga yaitu al hukuk al-musyarakah baina az-zawjain yaitu hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri. Nam, Pada dasarnya barakallahu fikum ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah bahwa hak antara suami istri itu adalah sama. Sama-sama wajib menegakkan hak-haknya. Nah, demikian pula sama-sama menegakkan kewajiban-kewajibannya. Ya, sama-sama wajib dia menegakkan kewajiban-kewajibannya dan sama-sama berhak untuk diberi haknya masing-masing. Nah, demikian barakallahu fikum yang menunjukkan pada keadilan syariatul Islam. Keadilan dan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga masing-masing hak suami istri dalam rumah tangga wajib diberikan dan masing-masing kewajiban wajib ditunaikan. Nah, hal ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah." yakni di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-228. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Bagi kaum wanita para istri memiliki hak semisal dengan kewajiban mereka, maka mereka pun memiliki hak untuk hak yang ma'ruf, yang baik. Akan tetapi walir rijali alaihinna darajah. Bagi kaum lelaki atas mereka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu derajat. Yakni kaum lelaki dilebihkan oleh Allah taala derajatnya atas kaum wanita. Nam, tetapi dalam hak persamaan hak dan dalam menunaikan kewajiban masing-masing maka itu wajib ditunaikan. Tetapi kaum lelaki dibeli dibeli kelebihan derajat oleh Allah taala itu karena sebab dua hal sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam ayat yang lain dalam suratun nisa yaitu firman Allah taala lirrijali ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim bahwa kaum lelaki itu pemimpin atas kaum wanita kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita disebabkan dua hal yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum lelaki dibanding kaum wanita yaitu dalam tafsir para mufassirin yang dimaksud adalah kelebihan kekuatan ya jasad demikian pula kelebihan dalam sifat sober yang diberikan kepada kaum lelaki lebih daripada kaum wanita. Nah, kemudian yang kedua karena infak yang mereka keluarkan yang mereka uh, berikan kepada kaum wanita kepada istri-istri mereka. Nah, maka dengan dua hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Ibn Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah yaitu dengan dua sebab itu kaum lelaki diangkat menjadi pemimpin terhadap kaum wanita. Walhasil Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi suami dan istri untuk menunaikan kewajibannya masing-masing dan mereka berhak untuk diberikan haknya masing-masing akan tetapi kaum lelaki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu satu derajat lebih tinggi dari kaum wanita. Nah, dan ini perkara yang ma'ruf dalam syariatul Islam sehingga kaum lelaki itu sebagai pemimpin. Nah, dan tidak boleh kaum wanita memimpin kaum lelaki. Nah, dan itu terlihat dari dalam syariat Islam dalam hal pengangkatan nabi dan rasul Ya, para nabi dan rasul semua dari kaum lelaki, tidak ada dari kaum wanita. Demikian pula di dalam hal keimamahan dalam solat, yang mengimami dalam solat adalah kaum lelaki di masjid-masjid berjamaah dan tidak boleh kaum wanita mengimami kaum lelaki. Dan demikian pula dalam hal pembagian warisan, yaitu kaum lelaki mendapatkan satu bagian. atau dua bagian dibanding dengan kaum perempuan satu bagian, yakni satu banding dua atau dua banding satu. Dan seterusnya barakallahu fikum dari hal-hal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum lelaki dibanding kaum wanita. Naam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan dalam ayat ini dalam suratul Baqarah 228 lirijali alaihinna daraja ay ziyadatun fil haq wal fadila wal infaq wal qiyam bil masalih. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa bagi kaum lelaki atas mereka kelebihan atas kaum wanita satu derajat yakni tambahan di dalam hak dalam keutamaan di dalam infak dan di dalam menegakkan masalah, kemaslahatan-kemaslahatan. Nah, dalam hal kepemimpinan dan sebagainya. Ya, sehingga ini kelebihan satu derajat atas kaum lelaki untuk kaum lelaki atas kaum wanita. Nah, al sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kata beliau dan hal ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Hun lahunna min husni suhbati wal ishrati bil ma'ruf." ala azwajihinna mithlu alladhi alaihinna min at-ta'ati fima awjabahu fima awjabahu alaihinna li azwajihin Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagi kaum lelaki perempuan para istri memiliki hak yaitu hak berupa husnus sohbah pergaulan yang baik dari suaminya ya pergaulan dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik na'am maka ala azwajihinna mithlul ladhi alaihinna ya dan kewajiban atas para suami kaum lelaki adalah seperti kewajiban atas kaum wanita pula. Yaitu apa? Minat ta'ati fima aujabahu alaihinna li azwajihinna. Yaitu wajibnya mentaati suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atas mereka. Ya, untuk mentaati suami-suami mereka. Maka demikian pula kewajiban suami yaitu bermuamalah kepada istri-istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, tidak mendoliminya. Nah, demikian kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. yakni menunjukkan musyarakah dan al-mumatsalah yaitu perserikatan dan persamaan di dalam hak ya dalam menegakkan memberikan haknya masing-masing baik pada suami ataupun istri. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala menukilkan riwayat Ibnu Abbas pula radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau berkata Riwayat ini juga dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullah Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li." لأن الله عز وجل يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف." Bahwa aku senang untuk berhias kepada seorang wanita, yakni kepada istrinya. Sebagaimana aku senang istri atau istriku berhias untukku. Ya, berhias berpenampilan indah. Aku senang untuk istriku sebagaimana aku juga melakukannya kepada istriku. Lianna Allah Azza wa Jal karena Allah Taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi kaum wanita hak mereka adalah seperti yang Allah wajibkan atas mereka yaitu mereka memiliki hak untuk dipergauli dengan cara yang ma'ruf dan kewajiban mereka adalah mentaati suami-suaminya na'am maka barakallahu fikum sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di sini mencontohkan salah satu bentuk praktek ya percontohan dalam tatbik mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah berhias, berdandan, ya, bergaya di hadapan masing-masingnya. Suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Tentunya dalam hal ini mencakup luas barakallahu fikum yang lebih khusus lagi ya berhias, berdandan da, dengan bau yang harum. Ya, tidak menyemburkan bau-bau yang tidak sejuk. Ya, ini penting untuk diperhatikan bagi para suami dan istri. Yang terkadang kita dapatkan barakallahu fikum masing-masing tidak ada yang menjaga. Ya, istri tidak pernah lagi berdandan, tidak menjaga bau badannya, demikian pula suami tidak pernah berdandan, tidak pernah menjaga bau badannya, bau mulutnya dan seterusnya. Fahadha mukhalafa syar'i. Ya, kedua-duanya ini menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka yang wajib sebagaimana yang disebutkan di sini oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Naam. Demikian ikhwani fid din wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian juga di antara hal yang sepantasnya untuk diwujudkan hak perserikatan persamaan antara suami istri adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau bersabda alaihi salatu wassalam inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilatan yaumil qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah taala di yaumul qiyamah yang paling buruk kedudukannya adalah seorang lelaki yang yufdi ila imraatihi yufdi yakni ifda mengumbar ya menyebarkan aib istrinya. Ya, demikian pula sebaliknya istri menyebarkan aib suaminya. Saling menyebarkan rahasia. Yun yansyur sirraha. Ya. Suami menyebarkan rahasia istrinya. Istri menyebarkan rahasia suaminya. Maka ini kehancuran rumah tangga. Nah, maka hak masing-masing, kewajiban masing-masing keduanya untuk tidak menceritakan rahasia rumah tangganya, kewajiban istri, kewajiban suami. Dan hak istri untuk dirahasiakan ya aib-aibnya dan juga hak suami untuk dirahasiakan aib-aibnya. Barakallahu fikum, maka ini hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan mawaddah warahmah. Nah, maka kemudian Syekh hafizahullah taala menyebutkan beberapa hal ya, beberapa poin dari hal-hal yang wajib untuk ditegakkan masing-masing suami dan istri dan merupakan e, hak masing-masing bagi mereka. Nah. Yang pertama kata beliau at-tawasi bil haq wa ta'awun ala taatillah wa tadhkir bi taqwallah. Yaitu wajib keduanya untuk saling berwasiat di atas kebenaran. Tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Nah, ini jelas ya. Semua bukan cuma suami istri saja. Seluruh kaum muslimin muslimat wajib untuk saling mewasiatkan kepada kebenaran tolong menolong di atas ketakwaan dan menjauh, dan tolong menolong dalam menjauhi dosa dan permusuhan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan nah kemudian asy-syekh menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nah, beliau sebutkan di sini telah terdahulu takrijnya pada halaman 59. Lah saya lihat takrijnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Imam Al Albani dalam Sahih Al Jami' beliau mengatakan hasanun sahih. Naam, yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla thumma ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' warahimallahum ra'atun warahimallahum ra'atan qamat minal laili fa sallat thumma ayqadat zawjaha fa salla fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di malam hari lalu dia salat Kemudian dia membangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Jika istrinya enggan, ketika dibangunkan mungkin sulit atau merasa berat, naudhahfi wajihha al-ma'a. Sang suami memercikkan pada wajahnya air, dipercikan. Tenggelamkan eh, tangan kita di air lalu dipercikan seperti ini. Jangan langsung apa? Sekali percik ya 10 kali tuk tuk tuk Nah, jangan, tapi sedikit-sedikit dipercikan sekali. Kalau dengan sekali sudah terbangun, alhamdulillah cukup. Ya, kalau belum, ya ditambah dua kali. Kalau terbangun cukup. Nah, kalau belum ditambah lagi dan seterusnya barakallahu fikum, maka Allah merahmati orang yang seperti ini. Yaitu suami yang bangun lalu dia membangunkan istrinya. Ya, dia sholat, istrinya juga sholat. Yani qiyamul lail ya atau salat al-witir. Fa'in abad jika dia enggan maka dia memercikkan di wajahnya air. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia salat kemudian membangunkan pula suaminya lalu suaminya salat jika suaminya sulit agak sulit dibangunkan enggan nadhahat fi wajhihi alma dia pun memercikan air pada wajah suaminya subhanallah ya ini bimbingan nubuah ya wahyu minallah yang menunjukkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah keluarga yang berbahagia di dalam kasih dan sayang saling ta'awun saling mewasiatkan dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua barakallahu fikum <clears throat> Ya, tentunya lawannya saling mewasiatkan pada kebaikan ketakwaan adalah saling mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, untuk wajib saling amar ma'ruf nahi mungkar, bukan perintah kepada yang ma'ruf saja tapi mencegah dari yang mungkar. Jika suaminya melakukan pelanggaran, syariat, maka dia menasihati dengan cara yang baik. Jika istri melanggar syariat, maka dinasihati dengan cara yang baik. Sampai keduanya rujuk, walhamdulillah. Maka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. 6. Beliau nukilkan di sini hikmah yang baik barakallahu fikum untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua yaitu kata beliau wal mar'atu fi muqabil dalik tudzakkiruhu bi taqwallah war ruju' amma huwa alaihi seorang istri hendaklah dia selalu mengingatkan suaminya pula untuk bertakwa kepada Allah dan rujuk dari kesalahan dari penyelewengan kebenaran menuju kepada kebatilan diingatkan dan diperingatkan dia mengingatkan suaminya na'am dan menyesehati suaminya jeleknya akibat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari penyelewengan tersebut. Nah, maka dinukilkan dari sebagian para istri-istri solehah dari para salaf dia mengatakan pada suaminya ida kharaja ila amalihi apabila suaminya pergi bekerja bertugas karena suami mencari nafkah keluar istri tinggal di rumah ya mendidik anaknya menjaga hartanya merapikan rumahnya ya berbenah-benah di dalam rumah itu kepemimpinan istri sebagaimana akan datang dalam hadis barakallahu fikum ketika suaminya hendak keluar bekerja maka dinukilkan para wanita salafun salaf terdahulu istri salehah dia mengatakan kepada suaminya ittaqillah fina wala ta'tina birrizqin min haramin fa inna nasbir 'alal ju'i fid dunya wala nasbir 'ala nari jahannam yaumil qiyamah Allahu akbar Nah, ini beliau nukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah di juz yang kedua halaman 58. Nah, sebagaimana telah terdahulu kita singgung terkait dengan Imam Al-Ghazali yang apa? Beliau berpaham sufia, tarekat sufia lalu setelah itu bertobat setelah membaca sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa selama ini umur beliau sia-sia. Karena selama ini berpaham sufiah, rujukannya keliru, salah. Ya, sehingga beliau mendapatkan sahih Al-Imam Bukhari dan membaca hadis-hadisnya, beliau bertobat dan rujuk, barulah beliau merasa bahwa kehidupannya baru bermanfaat, baru bermakna. Barakallahu fikum. Ya, dan kitabnya Hiya Ulumuddin Ya, ini kitab yang butuh ditahkik ya oleh para ulama sehingga membacanya tidak bisa sendiri otodidak tapi membutuhkan bimbingan para ulama. Ya, membutuhkan apa? Bimbingan ulama. Tapi walhasil di sini beliau menukilkan dari kitab Huyumul Din Imam Al-Ghazali bahwa para istri soleha ketika suaminya hendak keluar bekerja di rumah dia mengatakan ittaqillah bertakwalah kepada Allah wahai suamiku bertakwalah kepada Allah pada kepada Allah kemudian kepada kami semua pada istri dan anak-anakmu nah wala ta'tina birizqi min haramin jangan sekali-kali engkau datangkan pada kami wahai suamiku rezeki yang haram rezeki yang haram itu berbahaya ya menjadikan doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rumah tangga infaknya yang dimakan, yang diminum, yang dipakai adalah dari hal-hal yang haram. Kecuali orang yang bertobat setelah itu yang sebelumnya dia melakukan hal itu lalu dia dapat hidayah, petunjuk dan bertobat kepada Allah. Illa alladzina tabu. Kecuali orang yang bertobat ya wa aslahu dan berbuat membuat perbaikan setelah itu wa bayyanu dan menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan dulu itu adalah haram salah keliru sekarang bertobat dia memperbaikinya maka yang demikian itu semoga Allah mengampuni ya karena Islam itu ya jubbu maqablahu Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya maka ketika orang bertobat insya Allah hal-hal yang haram yang pernah anda dulu lakukan semoga Allah dihapus dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi hendaklah kita memperbanyak apa memperbanyak sedekah ya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala nah untuk menebus dan menghapus hal-hal yang haram dari harta yang kita hasilkan nah demikian ulama dalam memberi bimbingan kepada orang-orang yang dulu berlumuran dengan hal-hal yang haram, maka setelah dia taubat Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dan mengampuninya. Nah, maka istri solehah ini satu contoh percontohan kedua tauladan dari istri solehah yang mengatakan kepada suaminya bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau berikan kami rezeki yang haram fa inna nasbir alal ju' fid dunya karena kami insyaallah akan bersabar dengan kelaparan di dunia daripada harus memakan yang haram. Lebih mending lapar. Wala nasbir ala nari jahannam yaumil qiyamah. Dan kami tidak akan bisa bersabar ketika Allah taala memasukkan kita ke dalam neraka jahannam billah. Siksaan api neraka. Subhanallah. Naam. Sekali lagi ini adalah hikmah dan ibrah dari seorang wanita salehah sepantasnya istri-istri kita semua barakallahu fikum para ummahat, para akhwat untuk menjadi contoh teladan seperti yang disebutkan ini sebagai istri salehah. Yang kedua adalah tajsidul al-mawaddah warahmah fil hayati zaujiyah. Masing-masing suami istri dituntut untuk mewujudkan menempuh sebab-sebab dalam kehidupan rumah tangganya yaitu hal-hal yang mendatangkan mawaddah warahmah yaitu kasih dan sayang ya menumbuhkan rasa cinta masing-masing ya walaupun pada asalnya suami tidak cinta dengan istrinya atau sebaliknya istri tidak cinta pada suaminya tapi cinta itu akan tumbuh barakallahu fikum kasih sayang itu akan tumbuh dengan hiasan takwa Allah dengan perhiasan takwa. Secantik apapun seorang wanita, sebaliknya segagah apapun seorang lelaki, itu akan pudar dan akan bosan. Dan itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia melelahkan dan membosankan. Yang dapat melanggengkan kebosanan dan kelelahan itu adalah takwa Allah Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka cinta dan kasih sayang itu akan tumbuh. Kecuali orang-orang yang rusak hatinya. Kecuali orang-orang yang hatinya tertutup waliyadubillah. Ya. Dia mengukur sesuatu dengan dunia sehingga tidak bisa tumbuh kasih sayang kepada istri dan anaknya. Selalu dia membencinya. Begitu pula sebaliknya. Padahal sang istri sudah berupaya untuk bertakwa kepada Allah. Sang suami sudah berupaya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Maka ini ciri-ciri orang yang naudzubillah hatinya tertutup. Nah, maka barakallahu fikum hendaklah masing-masing suami istri senantiasa berupaya mewujudkan mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni dalam surah Al-Balad yang kita semua mungkin menghafalkannya. Insyaallah Allah taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, ulaika ashabul maimanah." Yaitu orang-orang yang beriman dan saling mewasiatkan dengan kesabaran, saling mewasiatkan dengan rahmah, marhamah saling rahmah, saling kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah penduduk surga. Yani ashabul maimanah yang dimaksud adalah golongan pertengahan. Penduduk surga, golongan pertengahan yang tingkatan kedua dari orang-orang yang beriman setelah as-sabiqun al-awwalun. Ya, setelah orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, sabiquna bil khairat kemudian ashabul maimanah atau ashabul yamin. Nah, maka orang-orang yang senantiasa berwasiat dengan kesabaran dan dengan rahmah, mawaddah warahmah, mereka ini penduduk surga, ashabul maimanah. Nah, demikian pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama Sesungguhnya hanyalah Allah Ta'ala merahmati dari hamba-hambanya. Yaitu hamba-hamba yang memiliki sifat rahmah. yaitu memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk mereka ini yang dirahmati oleh Allah taala manusia yang tidak punya sifat rahmah kepada orang lain maka dia ini tidak dirahmati pula oleh Allah Subhanahu wa taala nah man la yarham la yurham dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang tidak merahmati maka dia tidak akan dirahmati siapa yang tidak memiliki sifat rahmah maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diantara bentuk dalam mewujudkan barakallahu fikum mawaddah warahmah ini adalah an ya'fuwa kullu wahidin minhuma an akhta'il akhar wa zallatihi wa yataghadha an hafawatihi wa saqatatihi hendaklah masing-masing dari suami istri selalu saling memaafkan. Ya, selalu saling toleransi dengan kesalahannya masing-masing. Ah. Ah, saling toleransi barakallahu fikum. Ini kadang-kadang kita dapati yang dan ini banyak terjadi pada kaum wanita. Kaum wanita sulit sekali minta maaf. Ya. Ini benar atau tidak? Hah? Insya Allah antum semua mengatakan benar. Ya, kaum wanita para istri itu sangat sulit sekali minta maaf. Nah, ini harus diobati, harus dirubah. Tidak boleh dibiarkan sifat atau akhlak yang seperti ini. Karena ini sebab-sebab yang menghilangkan mawaddah warahmah dari suami. Suami akan membenci nanti. Kalau suami sudah merasa subhanallah istriku ini setiap ada permasalahan, perselisihan selalu enggak pernah dia minta maaf. Selalu saya yang minta maaf duluan. Ha. Itu berarti sudah kalimat yang menjenuhkan, ya. Kalimat yang sudah jenuh dan bosan. Maka jangan sampai ya terjadi demikian. Begitu pula sebaliknya, suami yang ego yang tidak pernah minta maaf, Selalu yang minta maaf duluan istrinya saja. Nah, ini juga jangan. Istri akan mengatakan dengan kebosanan dan kejenuhannya tadi, ini suami saya subhanallah akhlaknya tidak pernah minta maaf duluan. Nah, jangan Barakalafikum. Yang benar adalah saling toleransi. Siapa yang duluan maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih afdol. Berlomba untuk duluan meminta maaf. Subhanallah. Ya, kalau ini diterapkan, diwujudkan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan ya dasar mawaddah warahmah tadi. Nah, dalam rumah tangga suami istri hendaklah saling toleransi dari ketergelinciran, kesalahan-kesalahan masing-masing. Nah, ketika suami bersedih, sang istri menghibur. Ketika istri bersedih, sang suami menghibur menasehatinya, tidak kemudian dicuek. Ya, mencuek dengan keadaan masing-masing. Mau sehat, mau sakit terserah. Nah, nasallahu salam wal afiyah. Nah, maka jangan demikian. Barakallahu fikum. Kemudian saya sudah dengar tadi waktu Isya alarm. Belum. Tapi alhamdulillah ya masih Kita lanjutkan. Nah, kemudian beliau menukilkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan dengan baik sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan disahihkan Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah pada nomor 1000 3380 dalam silsilah sahihah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Al-wadudu, al-waludu, al-a'udu al bil ain, thumma bil hamza Al-a'udu ala zawjiha allati idza adat au udhiyat ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha thumma taqulu wallahi la adzuku humdan au ghamdan hatta tarda Nah, afwan, hadis ini dikeluarkan keliru tadi. Hadis ini dikeluarkan Imam An-Nasai di dalam Sunan Al-Qurra dari hadis Ibnu Abbas disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah pada nomor 287. Saya salah lihat tadi footnote-nya. Nah, hadis silsilah sahihah 287. Kata Rasulullah SAW, Tidakkah aku beritakan pada kalian tentang wanita-wanita kalian yang akan menjadi penduduk surga? Ah, bagaimana sifat wanita penduduk surga? Kata Rasulullah SAW, Al-Wadud. Al-Wadud yang cinta dan sayang dengan suaminya. Perhatikan para istri. ya Untuk mencintai dan menyayangi suaminya. Bagaimana kalau seseorang cinta kepada orang lain. Ya, kata para ahli syair, ya, orang-orang Arab ahli syair mengatakan uh, apa? liman ahabba yuti'uhu. Kepada orang yang dia cintai, dia akan mengikutinya. Ya. Kalau kita cintai sesuatu, kita akan ikuti dia maunya. Supaya kita bisa mendapat cintanya juga. Kalau memang Anda mengaku cinta. Tapi kalau Anda mengaku cinta lalu tidak mengikutinya, itu namanya cinta bohong. Hah? Cinta palsu. Nah, makanya ayatul mihna yang sudah kita bacakan, ayat ujian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Yuhbibakumullah. Katakan hai Muhammad. Jika kalian semua wahai manusia, wahai khususnya umatul Islam. Mengaku cinta kepada Allah. Maka buktikan ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mengakui cinta kalian dan Allah akan mencintai kalian. Kalau kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah dan kepada Allah tapi engkau tidak mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang Allah tuntut pada kalian, maka berarti kalian tidak benar pengakuan cintamu kepada Allah. Cinta palsu. Ya. Barakallahu fikum. Maka demikian pula dalam rumah tangga. Ya, ketika seorang istri mencintai suaminya, maka dia akan mengikuti keinginan-keinginan suaminya, kebutuhan-kebutuhan suaminya. Dia jaga agar supaya suaminya mencintai juga dia. Seperti itu sebaliknya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kuberitakan pada kalian tentang istri-istri penduduk surga, yaitu al-wadud yang memiliki sifat wadud yang mencintai dan menyayangi suaminya. Al-walud, al-walud yang ikhlas dalam melahirkan anak-anaknya, bukan terpaksa. Ya, banyak istri terpaksa. Tidak mau dia. Dia maunya KB, KB. Ya. Subhanallah. Pada saat dia hamil, marah dia, menyesal. Inilah akibat antum. Ah, subhanallah. Padahal tujuan utama dari pernikahan sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam nasihat pernikahan kemarin tujuan utama itu adalah hifdzu an-nasl memelihara keturunan memelihara manusia agar tidak punah kalau semua KB tidak ada nanti manusia hilang ya tidak ada lagi manusia di muka bumi ini subhanallah maka tujuan pertama dari pernikahan jadi jadikan poin pertama adalah hifdzun nasr, baru menyusul empat darur darur daruriyatul khamsah istilahnya para ulama al-fiqhiyah, lima hal yang darurat. Ya, menjaga jiwa. Menjaga jiwa manusia, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Yang kedua menjaga agama. Yang ketiga menjaga akal agar akal tidak dirusak, tidak rusak dengan minuman-minuman khamar apa istilahnya ganja apa-apa sabu-sabu nah itu merusak akal jangan Islam melarang ini lima hal yang darurat yang wajib dijaga dan dipelihara ya yang keempat menjaga harta sama akal harta apa satunya kehormatan ya ini lima hal yang darurat yang wajib dijaga. Maka tujuan utama pernikahan, perhatikan dengan baik, adalah hifdun nasal. Memelihara keturunan. Anak. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, hifdul walad. Menjaga anak. Maksud, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis tanakahu wa tanasalu fa inni mukathiru bikumul umam Nikah kalian. Berketurunanlah kalian. Karena sesungguhnya aku bangga di hadapan Allah di Yomul Kiamah. Dengan umatku yang banyak. Nah, sekarang. Sang istri kadang-kadang terpaksa mau melahirkan. Nah, karena. Toi barakallahu fikum. Itu boleh saja. Kalau ada sebabnya. Ada udur yang syar'i. Islam itu dermawan. Islam itu toleransi. Tapi ada udur yang syar'i. Apa itu udur yang syar'i? Kalau misalnya disesar, Hah? tidak boleh melahirkan lagi secara medis tahun berikutnya, kecuali tiga tahun berikutnya. Nah, itu namanya darurat. Maka ini syar'i, udurnya benar. Ya. Atau anaknya sudah banyak. Ya. Dia tidak mampu mendidik lemah dia. Ya, dan keadaan suaminya sulit untuk membantunya. Ini juga udur-udur yang syar'i ketika suami meminta, istri meminta pada suaminya, jangan dulu diatur jaraknya. Nah, tapi jangan KB. Ada cara yang bagus, yaitu Islam diikrarkan oleh Rasulullah ketika beliau mengetahui dari para sahabat yang melakukan azal al-azal yaitu sebelum apa uh, air keluar ya dikeluarkan di luar. Nah, supaya tidak dinding rahim. Barakallahu fikum. Itu namanya azal. Itu boleh-boleh saja. Tapi itu pun ada sebab-sebab udur-udur yang syar'i agar kita tidak bertentangan dengan tujuan utama dari apa? Pernikahan yaitu hifdzun nasal. Bahkan ulama menyebutkan ini tujuan asal, tujuan asas. Yang lainnya itu cabang. Yang lainnya itu cabang, tujuan maksud tujuan lain itu itu cabang. Yang pertama intinya adalah hifdzun nasal. Ya, menjaga keturunan. Nah, maka Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang banyak. Beliau perintahkan, ya. Dan di sini dalil, ya, semua saling menguatkan. Ciri-ciri wanita penduduk surga, istri penduduk surga, al-walude, yang banyak melahirkan anaknya. Nah, ini ciri apa? Penduduk surga. Bukan berarti masuk surga lah. Ya, tidak demikian barakallahu fikum. Nah, akan tetapi ini salah satu ciri. Ya, al-aud. Yang ketiga, al-aud ala zaujiha. Perhatikan. Al-aud asal katanya ada, yaudu. Audun. Kembali. Selalu kembali pada suaminya. Apa maksudnya? Selalu memperhatikan keadaan suaminya yang dia senangi adalah ini dan ini dan ini. Maka dia penuhi suaminya yang dia tidak senangi adalah ini dan ini dan ini, maka dia hilangkan. Itu makna ciri wanita penduduk surga al-aud. Ya, selalu menjaga dan memperhatikan keadaan suaminya. Di saat-saat suaminya capek, dia butuh hiburan, butuh kasih sayang, dia segera datang. Di saat suaminya mungkin dia lihat dia tidak ingin diganggu, ya, maka dia tidak mendekat dulu. Nah itu istri yang aud namanya, yang memperhatikan selalu keadaan suaminya. Allati idza adat au yang apabila dia tersakiti, ya, apabila dia menyakiti atau disakiti, dia datang ya mengambil tangan suaminya. Summa taqul lalu dia berkata, demi Allah Aku tidak bisa merasakan ngantuk tidur hingga engkau ridho. Hingga engkau ridho. Nah ini istri soleha. Kalau dia tahu suaminya marah, bukan justru dia pergi lalu tidak peduli dan dia tidur sendiri. Nah, ini egois namanya. Ya, tapi sebaliknya wanita soleha penduduk surga, suaminya sedang marah. Sampai dia datang mengambil tangannya, dan mengatakan meminta maaf dan meminta keridhaan suami demi Allah saya tidak bisa tidur sampai engkau ridho subhanallah masih adakah di dunia ini masih banyak insyaallah taala nah masih banyak wanita-wanita soleha dan insyaallah istri-istri kita semua adalah istri-istri yang Insya insyaallah taala Amin. Nah, kemudian beliau menukilkan hadis sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin wadudin, kullu waludin wadudin idza ghadibat au usia ilaiha au ghadiba qalat hadhihi yadi fi yadik la abtahilu bi gumdi hatta tarda la Fahtahiu bihumdin hatta tardo. Maknanya sama. Nah, sahabat Abu Darda berkata, sahabat Abu Darda pernah suatu hari berkata pada istrinya, "Idza ra'aitini gharibtu faraddini wa idza ra'aituki ghadba raddaki wa illa Nah, ini ucapan Abu Darda kepada istrinya radhiyallahu taala anhu. Nah, kata beliau ini Ibnu Hibban di dalam kitab Rawdatul Qala dan juga dalam kitab Tabai yang bisa oleh Ibnu Abi Rabi. Nah, menukilkan kata Abu Darda kepada istrinya. Kata beliau, apabila anti melihat aku marah, maka Rabbi ini jadikanlah aku ridho. Kalau saya sumara tolong, wahai istriku, lakukanlah sesuatu yang akan doa. Yang jadi marahku hilang, lalu aku ridho. Tapi sebaliknya, jika aku melihat anti wahai istriku yang sedang marah, maka rohkan menjadi ridho seperti itu. Tidak itu. Lam nastahiba. Maka kita tidak bisa bersama. Bersahabat. Maksudnya sulit untuk langgeng. Sulit untuk langgeng. Kalau hal ini tidak diterapkan, tidak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Wallahu ta'ala alam Bersuabar kalau fikum. Karena waktu salatul isya. Nah, atau masih bisa ditambah. Ya? Masih? Yakfi. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan insyaallah ba'da salat al-fajr kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Nah, wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mau dimaafkan. Kita tutup majelis kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.